Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Amabat Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malam ini kita akan mulai kajian lagi yang sementara kita berhenti sejenak mulai dari satu sawal sampai sekarang karena di bulan Ramadan sebenarnya di Al-Islam ini lebih kajiannya kajian lebih uh, padat karena yang ngikutin itikaf khususnya itu pulang membawa empat titat udah matang ini yang kajian rutin insya Allah tanggal 18 ini sudah kita mulai lagi dengan izin Allah mungkin kita al-Islam ini ke depan lebih maju karena sesuai dengan <clears throat> pernah saya sampaikan insya Allah bulan sawal kita sudah ada peningkatan-peningkatan khususnya adalah uh, sekarang ada peningkatan diklat dua bulan untuk mas santri ada di sini di Al Islam terus tadi pagi kita ada peningkatan adalah Al Islam menambah aset yaitu punya toko serba ada jadi toko serba ada ini adalah milik Al Islam bukan milik perorangan jadi kita punya uh, moto kalau orang barat itu adalah kegiatannya belanja sambil berimpak karena keuntungannya untuk al-Islam untuk kita jadi untuk memajukan bagaimana al-Islam ini maju jangan sampai nanti kita ketergantungan seseorang tapi kita punya usaha sendiri jadi silahkan bapak-bapak ibu-ibu yang uh, di rumahnya memperlukan keperluan sehari-hari kita sarankan untuk uh, mengonsumsi produk kita sendiri karena untuk memajukan Islam itu sendiri kalau kita tidak memajukan siapa lagi yang akan memajukan orang Islam ini jangan kita justru berbondong-bondong ke Kerpur ke Kerpur itu adalah uh, punya orang Yahudi ini punya orang Yahudi kita mungkin lebih harga lebih bersaing daripada Alfa kita lebih bersaing dengan Alfa karena Alfa ini juga kami ala walam siapa belakangnya karena berderet di mana-mana sampai saya berkeliling dari Surabaya sampai kemana-mana itu setiap sekian kilo ada Alfa Insya Allah nanti kita berkembang setiap insya Allah nanti setiap kota ada al-Islam termasuk <laughs> Iskarimanya Eh, mungkin malam ini Ustadz masih terlambat ke Bogor tapi ke Bogor itu adalah bukan dalam rangka mempersiapkan kedatangannya si Raja Fir'aun Fir'aun zaman sekarang tapi adalah uh, ada keperluan khususnya adalah eh, kajian-kajian uh, karena Ustadz insya Allah akan membimbing jamaah haji untuk kepemberangkatan Desember ini jadi bukan karena mempersiapkan untuk kedatangannya si si raja pembantai, <laughs> tapi untuk kegiatan Islam. Dan insya Allah akan di kajian sebelum Ustad datang Ustadz ya, akan disampaikan oleh uh, Ustadz Anung. Tapi sebenarnya kita sudah punya program sebelum kajian. <laughs> Alhamdulillah Ustaz jadi uh, rupanya beliau sudah datang. Jadi Ustaz Anung mungkin PR-nya bisa di <laughs> bisa dilipat lagi. Jadi PR Ustaz Anung yang uh, sementara sudah akan disampaikan uh, disampaikan uh, waktu yang akan datang. Untuk perlu disampaikan juga kepada uh, anggota sambil menunggu Ustaz sholat sunnah kita nanti akan membuka semacam anggota jadi anggota pengajian ini saya tadi pagi itu di kompleks saya itu kedatangan tamu tapi tamunya itu ada pemimpin yang agak gede dan agak kecil ada pemimpin RT, pemimpin RW, ada pemimpin camat. Jadi camatnya ada, lurahnya ada. Tapi kajiannya mulai dari jam 3 sampai jam 6 itu pembukaannya ada, pembukaannya aja yang menyangkut bid'ah itu bid'ah itu lala, tapi isinya adalah bid'ah semua. Pembukaannya gitu, bid'ah itu dolala, dolala itu nar, tapi yang dibaca selawat Nabi sambil berdiri subhanallah saya bilangkan gitu itu ada Pak Camatnya ada Pak Lurahnya ada eh, tokoh-tokoh uh, masyarakatnya nah ini mulai dari jam 3 jadi udah mengganggu orang yang non muslim apa uh, tidur dapat komplain juga bahwa saya juga punya hak hidup katanya bukan hak tidur dan nah, gitu tapi hak saya dirampas karena malam itu jam 3 sudah mulai teriak eh, teriak-teriak kajiannya teriak-teriak yang seperti itu nah, mungkin kedepannya katanya setiap masjid akan dikunjungin tapi saya sudah pesan tadi sama Pak Tohirin Al Islam gak usah dikunjungin saya bilang gitu nah, nanti kalau Al Islam dikunjungin malah repot saya bilang gituin tapi kalau bisa merubah kajiannya ya silahkan untuk datang Mungkin Ustadz kami persilahkan karena ini kajian awal di bulan Sawal. Mungkin dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian mohon merapat ke depan yang di depan pintu mohon eh, merapat karena nanti jamaah-jamaah yang terlambat supaya nanti yang terlambat masuk ke dalam jadi istilah orang Jawa itu jangan gerombol di depan lah gitu.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 الدين رحمكم الله Baru kali ini setelah kita terpotong liburan yang agak panjang kita akan melanjutkan kajian lanjutan dari <clears throat> syarah kitab tauhid di mana kita menggunakan kitab Fathul Majid kita sampai pada hadis dari Ansal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ya ma Khaybar la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hari Khaybar Aku akan memberikan bendera besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya Yaftahullahu ala yadaihi dan di tangan orang itulah akan terjadi kemenangan فبات الناس يدukuna lailatahum ayyuhum yu'taha kemudian manusia yang berada di tempat itu pada malam hari itu mereka pada bergadang untuk memikirkan kepada siapakah gerangan bendera itu akan diberikan fama asbahu ghadau falamma asbahu ghadau ala Rasulillah SAW ketika sudah pada waktu pagi mereka mendatangi Rasulullah SAW kulluhum yarju an yu'taha setiap orang pada saat itu berharap untuk bisa mendapatkan kehormatan memperoleh bendera itu tiba-tiba faqala aina Ali bin Abi Thalib tiba-tiba Rasulullah mengatakan mana Ali bin Abi Thalib faqila huwa yashtaki ainai kemudian dikatakan kepada beliau bahwa Ali bin Abi Thalib sedang mengalami sakit mata. Farsalu ilaihi kemudian diutuslah utusan kepadanya fautiyabi dan kemudian didatangkannya. Fabasaqa fi ainihi kemudian Rasulullah apa e, meludahi apa matanya kedua matanya itu bukan meludahi dalam arti bahasa kita berarti menghina tetapi dia memberikan ludahnya kepada Mata Ali bin Abi Talib wada'alahu kemudian beliau mendoakannya fabari'a ka'an lam yakun bihi wajahun fa'atahu rayah kemudian dengan diberikannya ludah Rasulullah SAW ke mata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu maka saat itu sembuhlah beliau dan sepertinya tidak ada lagi penyakit itu maka kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib faqala unfud ala ruslik kemudian beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Jalalah kamu dengan langkahmu hatta tanzila bi sahatihim sampai kamu menjumpai mereka di tempat mereka, di lapangan mereka." Semad'uhum ilal Islam. Kemudian ajalah mereka kepada Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi dan beritahukan kepada mereka hak-hak Allah kepada mereka yang harus mereka tunaikan. Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah disebabkan karenamu seseorang itu mendapat hidayah lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan onta uh, merah. Nah, sekalian dalam hadis ini mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam kaitan terutama masalah akidah, masalah-masalah yang berkaitan dengan perjuangan Islam. Dan inilah contoh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sekaligus melihat bagaimana kualitas para sahabat radhiallahu anhum. <clears throat> Riwayat yang dibawakan oleh Sal bin Sa'ad seorang sahabat Ansari beliau adalah sahabat bapaknya juga sahabat yang bernama Malik bin Khalid Al-Ansari bahwa kemudian uh, beliau termasuk yang hidupnya berumur panjang sampai lebih 100 meninggal tahun 88 Hijriah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di mana uh, Ali bin Abi Thalib karena beliau mengalami apa uh, sakit mata itu sehingga mengganggu untuk berbuat sesuatu atau bisa mengikuti perjuangan bersama Rasulullah SAW dalam bahasa Arab namanya armad kalau namanya armad itu artinya apa sakit pada bagian mata. Kemudian <clears throat> sebenarnya seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Ali bin Abi Thalib memberontak di dalam dirinya. Kenapa saya harus terlambat untuk ikut berjuang bersama Rasulullah gara-gara cuma sakit mata? Kalau sekarang barangkali orang cenderung untuk cari alasan. Mumpung sakit mata jadi ada alasan. Nah, banyak orang kemudian cenderung untuk otaknya itu terbangun selalu mencari alasan dan itu tidak boleh dibiasakan seperti itu makanya kaum munafikin itu cenderung mereka itu selalu mencari-cari alasan alasan panas, alasan sibuk keluarga alasan ini, alasan itu yang kecenderungannya dibuat-buat itulah tanda-tanda daripada penyakit kemunafikan <clears throat> makanya selama itu tidak kemudian menjadi hambatan yang sebenarnya maka minimal dalam diri ini ada keinginan, ada semangat. Jangan kemudian justru mencari-cari alasan. Ya. Begitulah keadaannya Ali bin Abi Thalib sebenarnya dia memberontak dalam dirinya. Masa gara-gara sakit mata saya harus ketinggalan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat itu beliau mengejar apa rombongan pasukan bersama Rasulullah SAW dan kemudian sampailah beliau apa ini e, ke rombongan pasukan itu. Namun di sini saudara sekalian perlu Anda perhatikan Rasul mengatakan besok kami akan memberikan apa bendera. Perlu perhatikan kalau sudah ada ungkapan bendera ini adalah indikasi jihad apa ini? Jihad apa ini? Jihad talab. Jadi ada jihad difa, difa'i, ada jihad talab. Jihad talabi, jihad defensif, ada jihad apa? ofensif. Ya. Nah, ketika kemudian apabila kemudian musuh-musuh itu menyerang umat Islam, maka umat Islam saat itu nggak perlu bendera, dia harus melawan untuk menyelamatkan diri mereka. Ini disebut dengan jihad apa? Difai. Ya, jihad jihad apa? Uh, defensif. Tetapi ketika sudah menyerang ke lawan tempat musuh, itu namanya apa? Jihad talab. Dan perang Khaybar ini dengan menggunakan apa? E, bendera itu menunjukkan dia merupakan jihad talabi. Ya. Makanya e, terjadi sekarang ini perbedaan pendapat apakah di Irak itu ada jihad atau tidak. Bagi mereka yang mensyaratkan bendera, mereka bilang belum ada bendera di sana. Karena benderanya masih macam-macam. Masih campuran. Sampai terbukti ada bendera betul. Itu sebenarnya apabila mengandung jihad apa? Talabi. Tapi kalau jihad difai tidak diperlukan apa ini royah seperti itu tetapi kewajiban bagi umat Islam untuk membela diri melawan daripada apa ini serangan musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu. Kemudian Rasulullah SAW di sini memberikan suatu ibham, memberikan suatu tanda tanya kepada seseorang akan diberikan bendera itu. Dan orang itu diberikan disebutkan sifatnya. Artinya tidak sembarang orang yang akan diberikan apa? bendera itu. Ini menunjukkan bahwa bendera adalah merupakan satu apa? bagian paling pokok di dalam perjuangan jihad. Karena itu akan menentukan apakah pasukan kokoh atau pasukan tumbang. Ya. Makanya uh, dalam perang-perang yang lainnya ketika kemudian ada seorang sahabat yang memegang apa? bendera itu terbunuh, maka diambil oleh sahabat yang lainnya. Ya, bendera berarti apa? indikasi kekuatan bagi suatu pasukan itu. Sehingga karenanya itu merupakan suatu kehormatan sehingga setiap orang dari para sahabat radhiyallahu anhum berharap untuk bisa mendapatkan apa kesempatan untuk memegang bendera itu. Kenapa begitu? Kenapa semua berebut untuk mendapatkan bagian itu? Ya, meskipun itu adalah tugas yang paling berat karena paling depan. Posisi dia paling depan, paling beresiko dan kemudian karena ini merupakan kehormatan yang langsung diberikan oleh Rasulullah, setiap para sahabat itu berharap untuk mendapatkannya. Namun ada syaratnya. Syarat itu disebutkan oleh Rasulullah, yuhibbullaha wa rasulahu. Mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Itu berarti kalau orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, maka ada empat ketentuannya. Berapa? Empat ketentuannya. Pertama, indikasi orang cinta kepada Allah dan Rasulnya itu, indikasi pertama, bahwa dia melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Indikasi pertama, dia akan melaksanakan apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang berupa apa? Perintah, kemudian yang sunnah, ya. Itu semua yang kemudian disukai oleh Allah dan Rasulnya, mereka amalkan. Begitulah keadaannya yang terjadi dengan orang yang dimaksud nanti kita akan lihat keadaan kehidupannya. Ya, jadi syarat pertama Orang tersebut mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, syarat yang kedua, dan syarat-syarat empat syarat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam apa ini eh, al dan Nuniyah di mana syarat yang kedua disebutkan bahwa orang tersebut hendaknya atau seharusnya membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Syarat kedua, orang itu harus membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia mau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah makanya kita benci Bush karena dia menyerang umat Islam. Kita benci siapa saja yang kemudian mereka memusuhi Islam dan umat Islam. Maka ini bagian daripada akidah membenci apa perbuatan yang telah mereka lakukan maaf yang yang apa ini perbuatan bos ya perbuatan-perbuatan yang kemudian nyata-nyata menyakiti Islam dan umat Islam maka harus kita benci perbuatan itu ya dari siapapun dia kemudian syarat yang ketiga mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya siapa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya maka harus kita cintai ya begitulah Rasulullah SAW menyampaikan uh, kondisi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya begitu pula Al-Quran banyak sekali menyebutkan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya barangkali ada banyak juga berkaitan dengan orang ini saya uh, membacakan ayat yang penting untuk apa ini uh, kita simak yaitu dalam surat Al-Maidah Surah Al-Maidah ayat 54 Ya ayyuhallazina amanu may minkum an dinihi يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ Perhatikan syarat orang yang akan menggantikan orang-orang yang murtad itu. Wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, Allah akan mendatangkan dengan suatu kaum يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّنَا Mereka dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah. Ya, sebab ungkapan mencintai Allah itu bisa merupakan anggapan, bisa merupakan pengakuan. Ya, tapi kalau dicintai oleh Allah itu berarti sudah satu kepastian. Kita semua bisa saja ngaku cinta sama Allah, ya. Mengaku kemudian cinta sama Rasulnya bisa saja setiap orang bisa mengaku. Tetapi kemudian apakah Allah cinta sama kita? Apakah Rasulullah cinta sama kita? Ini yang harus apa? yang tidak tidak bisa kita ketahui kecuali apa yang diterangkan oleh oleh Allah dan Rasulnya. Nah di dalam ayat ini Allah menyebutkan akan diadakan di apa didatangkan satu kaum yang mereka dicintai oleh Allah dan mereka pun cinta kepada Allah Azizatul 'alal mu'minin 'izzatan 'alal kafirin mereka sesama kaum muminin rendah diri tetapi kemudian keras terhadap kaum kufar yujahiduna fi sabillah dan ungkapan yujahiduna fi sabillah berarti mereka selalu berjihad dengan fi'il mudhari selalu akan terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wala yakhafuna laumata laim mereka tidak akan pernah apa ini takut terhadap cacian orang yang mencaci dari kafadullah yu'ti may yasha wallahu wasi'un alim begitulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui sesekalian di sini berarti merupakan pilihan Allah SWT makanya jangan lupa dalam riwayat Imam Ahmad Rasul mengatakan, Inna Allah a'tad dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai maupun yang dia tidak cintai. Urusan dunia. Artinya dunia bisa diberikan kepada orang mukmin, bisa diberikan kepada orang kafir. Ya. Walakin Allah yu'ti ad-dina atau al-imana liman ahab. Tapi Allah memberikan agama ini hanya kepada orang yang dia cintai. Ya. Makanya indikasi orang cinta dari Allah dia akan apa? menegakkan agama ini. Karenanya kembali kepada hal sini bahwa kemudian indikasi yang ketiga orang yang dicintai Allah dan Rasulnya itulah yang hendaknya apa? kita cintai. Siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah kaum mukminin, yaitu dari mereka para sahabat, ya kemudian tabiin, tabiut tabiin seterusnya sampai apa kaum mukminin ila yaumil qiyamah. Makanya kita tidak boleh mempunyai satu apa kedengkian, permusuhan kepada kaum mukminin, tetapi justru waladina jauh min ba'dihim yaquluna rabbana rabbana fir apa la, rabbana fir apa? Wali ikhwan alladziina sabaquna bil iman. Jadi kita mendoakan mereka yang sudah beriman di masa lalu, ya. Termasuk di antara mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada kaum ini secara menyeluruh. Nah, karenanya kemudian syarat yang keempat kata Ibnu Qayyim yaitu uh, membenci orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Membenci orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya membenci kaum kufar, kaum munafikin, ya, kemudian uh, uh, seperti kata Allah ya ayuhan nabi jahidul kufar wal munafiqina waghlub alaihim. Ya, itu ungkapan keras kepada kaum kufar dan kaum munafikin sehingga kita pun harus membenci kepada mereka itu. Nah, sekalian apabila kita sudah memahami bagaimana syarat-syarat untuk mencintai Allah dan Rasulnya, meskipun uh, secara panjang lebar diterangkan oleh apa ini hadis-hadis Nabi tentang bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya itu, ya termasuk diantaranya Talatul mankun mankunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga hal yang dapat menjadikan orang mendapatkan manisnya iman yaitu diantaranya anjakun Allah wa rasulhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Jadi uh, mencintai Allah dan Rasulnya lebih panjang lagi diterangkan oleh Ibn Qayyim ada 10 langkahnya di antaranya Ibn Qayyim menyebutkan yaitu selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah selain yang wajib ya Dia menjalankan yang wajib juga juga yang yang sunnah kemudian e, meyakini semua nikmat yang kita peroleh berasal dari Allah dan hendaknya kita gunakan di jalan Allah kemudian e, selalu usaha untuk bisa bangun malam melaksanakan qiyamul lail untuk selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu dan lain sebagainya. Kemudian sesekalian ketentuan yang pertama berarti menyangkut usaha orang itu. yuhibullaha wa rasulah. Kalau orang itu berusaha untuk mencintai Allah dan Rasulnya, maka akan ada apa? Akan ada balasan. Yaitu ungkapan kedua wa yuhibbullahu wa rasuluh. Ya, Kemudian orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama salah menyebutkan bukan masalahnya kita mencintai, tapi bagaimana kita dicintai itu. Ya, bagaimana kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dengan demikian saudara sekalian, di sini kita akan melihat bagaimana kemudian Rasulullah SAW mencari apa Ali bin Abi Thalib yang kemudian kepadanya diserahkannya apa ini bendera itu dan Rasulullah SAW menyebutkan sebelum menyebut nama kepadanya akan diberikan kemenangan untuk memimpin pasukan itu. Berarti memang e, kadang-kadang e, seorang e, yang diharapkan e, kebaikannya itu bisa diharapkan kepadanya suatu kemenangan. Seperti yang pernah disampaikan dalam acara etikaf oleh salah seorang daripada apa ini e, mahasantri kita Bagaimana ketika kemudian komandan umat Islam yaitu Qudama mencari Muhammad Al-Wasi seorang tabi'i yang kemudian si komandan mengatakan demi Allah ya doa dengan tangannya ketika mengangkat dari Muhammad Al-Wasi lebih aku sukai daripada seribu pasukan maka Muhammad Al-Wasi terkenal sebagai orang soleh yang diharapkan ikut di dalam perjuangan umat Islam dan kepadanya lah diharapkan Allah memberikan kemenangan. Makanya selalu harus ada apa? Harapan. Di antara pasukan itu kita harapkan ada orang-orang yang saleh yang karenanya Allah berikan kemenangan. Termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kemenangan akan berada melalui apa? tangan orang yang akan membawa bendera ini. Maka kemudian orang-orang pun pada apa ini eh, berjaga malam itu untuk Eh, berharap mendapatkan bagian itu ya sehingga mereka membicarakan satu sama lain kira-kira siapa ya yang akan dapat kemuliaan itu ya masing-masing melihat dirinya sendiri-sendiri kemudian melihat orang lain siapa ya kira-kira yang bisa akan mendapatkan bagian itu di sini dalam riwayat lain disebutkan Umar bin Khattab mengatakan sungguh tidak ada harapan dalam hidup aku kecuali pada saat itu Aku berharap betul dengan Rasulullah menyebutkan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, aku berharap saat itulah harapan yang aku cita-citakan itu. Begitu harapan Umar bin Khattab. Ya, begitu pula uh, yang lainnya mereka begitu berharap untuk mendapatkan uh, kemuliaan, mendapatkan apa? bendera itu. Nah, sekalian uh, eh, ketika besok harinya Berarti waktu sudah mendekati hari H atau apa e, jam untuk keberangkatan para pasukan itu ternyata Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan sekaligus ini menggambarkan sebelum berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib juga berkaitan dengan fadilah para sahabat di mana mereka itu kalau ada kesempatan berbuat baik maka tidak menyanyiakan kesempatan itu ya sehingga karenanya ada ungkapan-ungkapan dari beberapa tabi'in yang kemudian ketika mereka melihat kehidupan para tabi'ut tabi'in sehingga mereka berkomentar ya demi Allah kalau para sahabat itu hidup maka melihat kalian mereka hanya kenal kalian dengan adanya saja Bayangkan itu, ya. Karena sudah banyak hal yang apa? Yang sudah bergeser. Terjadi pergeseran. Pergeseran itu terutama terjadi pada masa sahabat sendiri. Di mana sejumlah kalangan dari kalangan orang-orang yang menyimpang yang kemudian lahirnya kelompok Khawarij, yang lahirnya kelompok kemudian apa Qadariyah di akhir masa Ibnu Umar, yang kemudian lahirnya kelompok Syiah. Itu semua munculnya di masa akhir sahabat atau anhum yang mereka dipengaruhi oleh hawa nafsu ya oleh kepentingan-kepentingan sesaat bisa politik, bisa ekonomi, bisa kepentingan peng, apa ini uh, uh, apa pengikut dan lain sebagainya ya. Nah, karena itu sekalian uh, eh, upaya untuk menjaga keutuhan umat dari segala macam perusakan itu harus terus dilakukan. Kayaknya udah ada ها تفضل يا ما درس لك هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد Ya barakallahu fikum uh, kita lanjutkan bahwa para sahabat radhiyallahu mereka adalah orang-orang yang sangat ingin untuk bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan tanpa harus menunda-nunda. Dan inilah penyakit yang banyak mengalami kita umat Islam pada hari ini di mana kecenderungan untuk menunda kebaikan itu sangat kuat sekali. Yang ujung-ujungnya sudah tidak dilaksanakan makanya uh, eh, atas ya sikap menunda itu bagian daripada godaan syaitan ya kalau antum mempunyai suatu semangat yang menurun dengan terbiasa apa ini menunda-nunda pekerjaan atau menunda satu kebaikan maka ketahuilah setan sedang bekerja untuk melemahkan semangat anda itu makanya harus dilawan ya Makanya kita jangan sampai melemah di dalam kebaikan. Harus terus menerus terjaga untuk tidak dilemahkan oleh syaitan. Nah, sekalian pada lanjutan hadis ini bahwa kemudian Rasulullah SAW menanyakan keberadaan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini termasuk Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyatakan inna fi dzalika syahadatun nabiy sallallahu alaihi li ali bi imanihi batinan wa zahira wa isbatan li mu'alatihi lillahi wa ta'ala wa rasulih wa dengan dipanggilnya Ali bin Abi Thalib yang berarti dia telah memenuhi kriteria yang Rasulullah sebutkan yaitu dia mencintai Allah dan Rasulnya kemudian Allah dan Rasulnya pun mencintai dia itu berarti kalau orang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu maka bisa disebutkan sebagai jaminan surga baginya. Demikian pula yang pernah dialami oleh sejumlah sahabat Nabi yaitu berkaitan dengan Qais uh, eh, Sabit bin Qais. Ya, Sabit bin Qais ini adalah sahabat Nabi yang suaranya itu lantang. Ya, suaranya lantang. Pada saat turun apa ini uh, surat uh, Al-Hujurat di mana ayat berbunyi ya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun bahwa uh, perintah kepada kaum minin untuk merendahkan suara di hadapan nabi sebab meninggikan suara di hadapan nabi dapat menggugurkan amal apabila kemudian uh, apa ini Sabit bin Qais merasakan bahwa sepertinya ayat itu ditujukan kepada dia. Akhirnya dia merasa terpukul sehingga dia tidak berani keluar rumah. Dia menganggap bahwa amalnya telah gugur karena dia suaranya melebihi suara Nabi. Sehingga kemudian dia hanya menangis saja di rumah itu. Ya, begitu terpengaruhnya dia terhadap uh, apa ayat itu sesuai dengan pemahamannya. Tapi ternyata Rasulullah SAW memperhatikan dan mempertanyakan mana Sabit bin Qais. Kemudian disampaikan beliau, sedang berada di rumah terus ya Rasulullah karena dia merasa ayat yang ada dalam surat Al-Hujurat ini terkena kepada dia sehingga dia apa khawatir amalnya gugur. Maka kemudian Rasul mengatakan huwa min ahli jannah. Ya. Ayat ini bukan ditujukan kepada dia, bahkan dia adalah ahli surga. Ya, betapa senangnya seseorang kalau kemudian yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Makanya para ulama salaf rahimahumullah itu rata-rata mereka berpikiran bagaimana caranya yang penting kita selamat dari api neraka. Adapun nanti masuk surga tingkat keberapa urusan lain Ya. Yang penting api nerakanya ini gimana supaya selamat. Karena Al-Qur'an mengatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Yang penting selamat dari neraka dulu. Begitu pula kemudian apa ini eh, di dalam surat Maryam Allah menyebutkan eh, in kullun illa wariduha kana 'ala Allahi hatman maqdiyah Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya Ya. Jadi mereka berpikir selalu bagaimana caranya supaya aman dari api neraka. Supaya kemudian masuk surga. Hatta Umar bin Khattab Seorang yang kemudian dijamin surga oleh Rasulullah Dia mengatakan demi Allah ketika beliau akan wafat Kalau seandainya amal soleh saya Dengan kemudian dosa-dosa saya impas Saya sudah bersyukur kepada Allah Bayangkan itu Bagaimana dengan kita? Yang tidak ada jaminan yang pasti. Ya, ada jaminan-jaminan sifatnya umum. Apakah kita termasuk itu atau tidak? Wallahu a'lam. Makanya kita berharap sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang masuk surga dengan amalnya. Sehebat apapun amalnya. Tetapi kemudian dengan apa dia akan masuk surga? Dengan rahmat Allah. Sehingga kemudian para sahabat berkata, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk aku. Kata Rasulullah. Makanya kita berharap selain kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh, yang kita harapkan apa? Rahmat Allah SWT. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang sangat masyhur, ya Hayu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Kita meminta kepada Allah supaya selalu jaga oleh Allah supaya tidak apa? perbuat satu kesalahan yang dapat menyebabkan suul khatimah. Karenanya sekalian eh, pernyataan eh, Rasulullah SAW ini diterangkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah termasuk merupakan jaminan Allah, jaminan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib karena keimanannya baik lahir maupun batin. Makanya dalam hadis hadis yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang mencintai kamu wahai Ali kecuali adalah dia mukmin. Tidak ada seorang membenci kamu kecuali dia ya. munafik. Ya, itu menjadi ukuran. Karena apa? Kedekatannya Ali radhiallahu anhu dengan Rasulullah, perjuangan Ali radhiallahu anhu dengan Rasulullah SAW, dan kemudian dibuktikan dengan pujian Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu. Nah, ketika seorang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW maka itu merupakan jaminan bagi orang itu sehingga karenanya kita semua kaum mukminin hendaknya mencintai orang-orang seperti Ali bin Abi Thalib seperti Thabit bin Qais yang kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagai al-jannah termasuk juga ada sahabat lain yang tidak kategori 10 al mubasyari Nabil jannah itu disebutkan sebagai ahlul jannah oleh Rasulullah dia diantaranya adalah Abdullah bin Salam seorang uh, tokoh Yahudi yang masuk Islam yang kemudian Rasul menyebutkan dia adalah uh, seorang ahli jannah yang sedang berjalan di muka bumi Abdullah bin Salam maka itu juga bisa menjadi upaya kita untuk mendalami sejarah kehidupan beliau untuk kemudian bisa kita ikuti perjalanan hidupnya apa yang bisa kita ikuti dari apa yang dicontohkan beliau namun demikian sekalian yang tadi saya sebutkan ungkapan Rasulullah seseorang mencintai Allah dan Rasulnya itu bisa pengakuan ya dan itu bisa benar bisa tidak tetapi kalau kemudian dicintai Allah dan Rasulnya itu yang utama makanya ketika ada seorang namanya Abdullah bin Himar dia itu suka minum minuman keras sambil ketangkap dicambuk minum lagi ketangkap lagi sampai dilaknat oleh sebagian sahabat terhadap orang itu karena seringnya ketangkap minum minuman keras. Maka ketika itu kemudian karena dilaknat oleh beberapa sahabat itu maka Rasul mengatakan jangan kalian melaknat dia. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya ada keimanan dalam diri orang itu. Meskipun tidak disebutkan Allah mencintai dia dan Rasulnya. Karena apa? dia masih melakukan pelanggaran seperti itu. Ya, makanya ini perlu diperhatikan juga pelajaran yang diambil oleh Ibnu Qayyim terhadap peristiwa Sabit Abain bin Qais ini bagaimana sebenarnya kata beliau yang namanya keburukan bisa menggugurkan kebaikan. Ya, barangkali ini belum banyak kita gali. Kalau kemudian kebaikan dapat menghapuskan keburukan, kita semua udah udah mafhum tetapi kemudian keburukan dapat menumbangkan, mem, apa, menghancurkan kebaikan. Inilah yang kemudian diambil pelajaran oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ketika seseorang kemudian melakukan suatu pelanggaran dengan diantaranya menyuarakan lebih keras dari Rasulullah, maka dia akan menguburkan amalnya. Dari ini diambil pelajaran Ibnu Qayyim bisa jadi yang namanya keburukan itu akan dapat menggugurkan kebaikan. Makanya Imam Ahmad meskipun saya tak menyampaikan ini sebab kebanyakan santri-santri kita belum nikah kata Imam Ahmad keadaan sekarang lebih utama lebih apa ini lebih genting ya itu masa Imam Ahmad lebih genting daripada masa-masa sebelumnya karena tantangan pada masa Imam Ahmad lebih besar daripada masa sebelumnya makanya kepada kaum pria dianjurkan untuk menikah oleh Imam Ahmad karena khawatir kalau kemudian mereka bermaksiat dengan matanya, dengan berbagai macam kemaksiatan berkaitan dengan wanita, itu dapat menggugurkan amal salehnya. Sampai seperti itu Imam Ahmad menyampaikan. Ya, makanya ya udah kalau memang belum nikah ditahan-tahan dulu sambil kemudian menghindari apa? kemaksiatan-kemaksiatan itu supaya apa? tidak menggugurkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita bangun selama ini. Barakallahu fikum. Sesekalian uh, eh, jadi itu pelajaran penting bagi uh, kita untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan nama perorangan yang berarti apa ini merupakan keutamaan bagi Ali bin Abi Thalib. Sementara uh, dalam kitab Sifatul Safwa uh, eh, sejumlah apa ini uh, hal berkaitan dengan Abi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disampaikan dengan bagus sekali. Barangkali ada baiknya sebagian kita ungkapkan di sini sekaligus kita mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dan yang perlu diingatkan kalangan Syiah itu Rawafid kebanyakan mereka banyak menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu terutama dalam kitab Nahjul Balaghah ya terutama dalam kitab Nahjul Balaghah sementara Imam Zahabi dalam kitab Sirah Al Nubala menyebutkan bahwa uh, uh, diragukan Nahjul Balaghah itu merupakan kalangan Ali bin Abi Thalib tetapi itu merupakan kalangan Ibnu Abil Hadid ya sehingga karenanya apabila kita melihat atau mendengar atau kemudian e, mengetahui sesuatu yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maka perlu kita cek jangan sampai kemudian kita terbawa kepada arus yang salah dari apa yang disampaikan oleh atau dibuat-buat oleh kalangan Syiah bahwa kemudian kalangan Syiah membuat hadis tentang keutamaan Ali itu lebih daripada 3000 hadis yang palsu. Ya, lebih daripada 3000 hadis yang palsu dinisbatkan terhadap keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya, termasuk apa ini keutamaan eh, bagaimana kalau ada geluduk itu merupakan apa? Batuknya apa? Ali bin Abi Thalib, terserahnya Ali bin Abi Thalib. Hal semacam ini akan ditemukan banyak sekali dari sumber-sumber Syiah Rawafid ya karena itu kita harus berhati-hati termasuk hadis yang beredar di kalangan mereka ana madinatul ilmi wa aliun babuha saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ini hadis termasuk yang ditolak oleh para ahli hadis ya meskipun di kalangan Syiah itu sangat dipegangi sekali nah kembali kepada apa yang uh, berkaitan dengan Ali radhiallahu anhu beliau ini uh, menikah sampai sembilan kali lebih dengan anak berjumlah 33 orang ya ya pertama tentunya Fatimah dan beliau tidak menikah sampai Fatimah meninggal ada kesalahpahaman bahwa kemudian pada saat Ali bin Abi Thalib sudah menikah dengan Fatimah maka kemudian Ali hendak menikahi wanita lain. Maka kemudian eh, Fatimah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menegur Ali bin Abi Thalib. Ya, ternyata sebenarnya bukan karena Rasulullah keberatan Ali melakukan suatu ta'adud atau poligami, tapi sebenarnya ada alasan lain Ketika Ali ditegur oleh Rasulullah, dia katakan, aku tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ya, itu ungkapan penting sekali. Tetapi aku tidak mau kamu menggabungkan anaknya Nabi dengan anaknya musuhnya Nabi. Karena yang akan dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib anaknya Abu Jahal. Siapa? Anaknya Abu Jahal. Sebab kalau dia menggabungkan antara anaknya Nabi dan anaknya musuh Nabi, nanti akan terjadi masalah-masalah yang itu akan apa? apa membuat sedih anakku Fatimah innahu atau minni dia bagian daripada aku nah, maka sejak itu Ali membatalkan keinginannya sampai ketika Rasulullah wafat 6 bulan berikutnya baru Fatimah wafat ya 6 bulan berikutnya baru Fatimah wafat makanya ketika sebelum Rasulullah wafat pernah Rasulullah SAW membisiki Fatimah satu kali beliau apa ini tertawa satu kali beliau menangis. Ya. Uh, kemudian Aisyah ingin mengetahui kenapa kemudian Rasulullah ketika membisikkan kepada Fatimah itu timbul reaksi dari Fatimah apa? Menangis dan dan tertawa seperti itu. Maka Fatimah mengatakan aku tidak akan membuka rahasia Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah wafat, ditanyakan lagi hal itu oleh Aisyah. Ya, karena itu bisa jadi ilmu untuk umat. Maka kemudian Rasulullah Aba Aisyah Aba Fatimah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa pertama kali Rasulullah membisikkan bahwa dia akan apa? meninggalkan dunia ini. Maka Fatimah menangis. Ketika kemudian melihat Fatimah sedih, maka Rasulullah membisikkan berikutnya. Orang yang akan pertama kali menyusul aku dan aku menunggu dia di surga adalah engkau wahai anakku Fatimah. Maka saat itu Fatimah apa? tertawa. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Fatimah betullah kenyataannya bahwa kemudian setelah Rasulullah, Rasulullah SAW wafat enam bulan berikutnya menyusul Fatimah ratna Nah berikutnya kemudian Ali menikah menikah menikah sampai mempunyai sembilan orang istri dan lahir dari mereka tiga puluh tiga anaknya. Ya. Nah, sekalian eh, tentang keutamaan daripada Ali bin Abi Thalib ini suatu hal yang sangat banyak sekali ya termasuk pada saat perang Tabuk ya pada saat perang Tabuk di mana eh, para sahabat rata-rata ikut berangkat kecuali beberapa orang dan kemudian Madinah diserahkan apa ini kekuasaannya kepada Ali bin Abi Thalib karena mayoritas yang ada di Madinah kaum wanita, orang tua dan anak-anak Ketika kemudian Ali diminta oleh Rasulullah SAW menggantikan beliau sebagai penanggung jawab kekuasaan yang ada di Madinah, maka kemudian Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, masa engkau tinggalkan aku dengan orang-orang lemah, bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu? pada saya ingin berjihad bersama engkau." Makanya Rasulullah SAW kemudian menghibur Ali bin Abi Thalib sambil mengatakan, Amatarlah antakuna mini minni bimanziati Harun min Musa?" Tidakkah kamu rela kalau kamu kedudukanku kedudukanmu dengan aku sebagaimana Harun dengan dengan Musa? Pada waktu Musa akan berangkat meninggalkan kaumnya untuk menerima detan komandemen, siapa yang ditugaskan untuk menjaga kaumnya? Adalah Harun. Ya. Tetapi Rasulullah mengatakan ghaira annahu la nabiyya ba'di. Hanya kemudian tidak ada nabi setelahku. Sekaligus ini bantahan kepada orang Ahmadiyah yang mereka menyatakan ada nabi setelah nabi Muhammad SAW karena itu langsung ditolak oleh Rasulullah SAW. Hadis ini berkata Bukhari dan Muslim dan karenanya sekaligus memperkuat apa e, kedudukan Ali radhiallahu anhu bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, sekalian uh, e, dalam riwayat-riwayat yang cukup banyak memang begitulah keadaannya keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib yang disebutkan begitu banyak tetapi yang paling menarik adalah pernyataan daripada Dirar bin Domrah Dirar bin Domrah ini adalah salah seorang yang tadinya ikut dalam pasukan Ali bin Abi Thalib ketika kemudian terjadi eh, perubahan politik Ali bin Abi Thalib meninggal dan kekuasaan diserahkan oleh Hasan kepada Muawiyah sehingga dikenal berikutnya sebagai Amul Jamaah jadi apa tahun persatuan. Nah, kemudian Muawiyah bertanya kepada Dirar bin Domrah. Ya, apa pertanyaannya? Coba kita perhatikan bagaimana nanti reaksi Muawiyah ketika mendengarkan dari apa Dirar bin Domrah ini. Kemudian katakan sifli aliyah. Tolong terangkan kepada saya, deskripsikan kepada saya bagaimana Ali itu. Kemudian Zirar mengatakan, "Awatu'fini?" Tolong kamu bebaskan saya dari menjelaskan hal seperti itu. Qala basifu. Tidak, tolong terangkan. Awatu'fini? Dia bilang lagi, "Tidak kamu maafkan saya untuk membebaskan dari menjelaskan itu." Kemudian qala laufik, saya tidak akan membebaskan kamu. Ya. Jadi apa Aisyah apa ini uh, eh, Muawiyah radhiyallahu anhu memaksa Dirar untuk menjelaskan Bagaimana sebenarnya Ali bin Abi Thalib? Perlu diperhatikan banyak orang yang tidak tahu bahwa Abu Sofyan, Abu Sofyan itu bapak dari Muawiyah, itu adalah sepupu Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sofyan punya anak namanya siapa? Hah? Abu Habibah. Yang dia adalah saudara Muawiyah. Sehingga Muawiyah itu kedudukannya dengan Rasulullah apa? Ipar. Ya, dan saudara dekat dari bapaknya itu. Sehingga uh, Syiah ketika berusaha atau Rawafid ketika berusaha untuk mempertentangkan antara kelompok Quraisy Bani Hashim dengan kelompok apa ini Amawiyah itu adalah sesuatu yang mengada-ngada. Sebenarnya antara mereka adalah merupakan satu ikatan kekeluargaan dan apalagi kemudian diikat dengan masalah agama. Adapun perbedaan yang terjadi sampai peperangan adalah merupakan istihad yang keliru yang kemudian itu disebabkan oleh banyak faktornya dan diterangkan oleh para ulama ahli tarikh dengan kedudukan yang lebih jelas pada masa daripada masa-masa sebelumnya sehingga secara kritik e, riwayat sebenarnya apa yang terjadi tidak lain adalah merupakan perbedaan di dalam istihad karena e, Muawiyah radhiyallahu anhu menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk dilaksanakan hukum kisos terhadap pembunuh Utsman karena Utsman ini adalah keluarga dekat Muawiyah ya tetapi Ali mengatakan tidak berikan kekuasaan, baru aku akan apa? hukum mereka. Kemudian masing-masing bertahan sampai terjadilah perbedaan dan permusuhan apa? sampai terjadi peperangan sehingga kemudian terjadilah apa yang terjadi sehingga ketika terjadi suatu peristiwa amul jamaah maka Muawiyah mempertanyakan bagaimana sih keadaan sebenarnya Ali bin Abi Thalib dalam kepribadiannya dalam apa ini kesehariannya, maka kemudian uh, Zirar bin Damrah menyebutkan kembali qala amma idan fa innahu wallahi kana baid al mada al quwa kalau memang harus saya akan jelaskan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pandangannya jauh ya dan kemudian apa ini sangat kuat nah, ini posisinya ya kedudukannya sangat kuat sekali yaqulu faslan wa yahkumu adla kalau ngomong tegas kalau menghukum, hukumnya adil. ya Yatafajjaru ilmun min jawanibihi. Orang ini ilmunya banyak. Ya, setiap kali ngomong, pertebarlah ilmu-ilmu itu dari darinya. Wa yantiku bil hikmah min nawahi. Kalau dia berbicara mengandung hikmah yang luar biasa. Ya min ad-dunya wa zuhrataha. Dia orang yang tidak suka dengan dunia dan hiasan-hiasannya. Ya. Memang terkenal sekali Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat zahid yang menjauhi dari kemewahan dunia. Meskipun dunia datang kepadanya. Wa istanisu billaili wa zulmatihi dan di waktu malam beliau bangun untuk menikmati malamnya ah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wallahi ghazira dam'ah. Demi Allah, dia adalah orang yang banyak sekali apa ini eh, saat menangis tetesan air matanya itu. Kemudian tawil al-fikrah, banyak berfikir. Ini termasuk bisa diambil pelajaran bahwa ketika qiyamul lail tidak hanya kemudian salat, termasuk apa? Merenungi dirinya, merenungi ke depan, termasuk banyak berfikir untuk apa yang harus dia lakukan eh, langkah-langkah berikutnya. Yuqallibu kaffaihi wa yukhatibu nafsah. Sambil dia membalik-balikkan tangannya dia apa? Berbicara terhadap dirinya sendiri. Yujibu minalibasi ma khasyun dia suka pakaian-pakaian yang yang istilahnya murahan, yang keras-keras itu ya. Yang murahan bukan yang mewah-mewah. Kemudian bawa eh, minat ta'ami ma dan makanan yang sederhana, tidak juga yang mewah-mewah. Karena wallahi keahadina yijibuna ida idza Dia seperti orang biasa, seperti kita-kita. Tidak kemudian apa? terdapat perbedaan. Kalau kita panggil dia penuhi kalau kita undang dia datang wa yabtadi'una idza atainahu dia memulai untuk menyambut kalau kita datang kepadanya wa ya'tina idza da'awnahu dan dia datang kalau kita undang wa nahnu wallahi ma taqribi lana wa qurbuhu minna la nukallibu haiba la nukallimu haiba meskipun kita merasa dekat dengan beliau tapi kami kadang-kadang tidak berbicara karena apa ada wibawa yang menghalangi kami dengan beliau itu jadi ada wibawa yang luar biasa walanatadihi bi'adami dan kami sulit memulai pembicaraan bersama beliau karena memang terasa apa ini wibawa kebesarannya itu fa in fa an mithli lu'lu'il mandhum kalau dia tersenyum itu seperti apa eh, permata-permata uh, yang apa yang yang uh, yang bersinar yu'azimu ahlad din dia menghargai betul orang-orang yang menegakkan agama Uyhibbul masakin. Dia suka kepada orang-orang miskin. Layat yatma'ul fi batilihi. Orang yang merasa kuat tidak akan mampu berhadapan dengan dia ketika ingin menegakkan kebatilannya. Wala yai'asu ad min 'adlih. Orang yang merasa lemah tidak akan berputus asa terhadap keadilannya. Wa ashadu billahi laqad ra'aituhu fi ba'di mawaqifihi wa qad arkhal lailu sujufahu وغارب, وغارب النجوم فقد مثل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ salim sungguh demi Allah satu saat aku melihat dia di waktu malam pada waktu apa ini sudah gelap apa ini nampak apa ini eh, bintang-bintang sudah tenggelam yang kemudian aku melihat dia berdiri di atas di depan mihrab sambil memegang apa jenggotnya kemudian beliau yabki buka al-hazin kemudian beliau menangis seperti orang yang sedang sedih sekali ya wa ka'anni asma'u wa huwa yaqul dan aku mendengarkan dia berkata ya dunia ya dunia apa ini uh, eh, abi ta'arrati amli tashawwaqti wahai dunia apakah engkau sedang berusaha untuk apa ini uh, eh, menggoda aku dan menjadikan aku senang kepadamu Hai hai hata hai hata ghurri ghairi faqad ki salasan la raj'ata li fika fiki. Dia katakan maka tidak akan mungkin engkau akan mendekat denganku. Pergilah kamu tipu daya, tibulah orang-orang lain jangan aku. Sesungguhnya aku telah menceraikan kamu tiga kali dan tidak ada rujuk lagi setelah itu. Fa umruka qasir wahai Ali bin Abi Thalib dia bicara pada dirinya, umurmu itu adalah pendek, wa aisyuka haqir dan kehidupanmu hina, wa khataruka kabir, tapi tanggung jawabmu besar. Ah min qillatiz zat wa bu'du safar. Lu, sungguh betapa sedikitnya bekal kami dan jauhlah jauhnya perjalanan kami. Wa syaitan tariq dan begitu sulitnya jalan itu. Qala fadzalifat dumu'u Muawiyah ketika mendengarkan semua cerita Dirar bin Damrah tentang diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka kemudian menangislah Muawiyah, meneteskan air mata. Hatta kharrat ala lihyatihi sampai kemudian membasahi apa? Apa? E, jenggotnya. Ini sekaligus menunjukkan beliau apa? Berjenggot. yang milikuha sampai dia nggak bisa menguasai rasa tangisnya itu wa huwa yunshifuha bikammi kemudian dia mengusap-usapnya dengan apa kami itu ini apa pergelangan apa kain pergelangan ini ya dia mengusap-usapkan gitu berarti waktu itu nggak ada sapu tangan waqad ikhtanaqal qaum bil buka kemudian yang lainnya pun ikut pada menangis yang mendengarkan itu juga pada menangis tsumma qala Muawiyah kemudian Muawiyah berkata rahimallahu Abul Hasan semoga Allah apa merahmati Abul Hasan. Siapa Abul Hasan? Ali bin Abi Thalib. Didoakan oleh beliau. Karena wallahi kadzalik. Demi Allah dia begitulah keadaannya. Berarti Muawiyah sudah tahu. Ya. Muawiyah sudah tahu karena dia sudah berinteraksi sebelumnya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi setelah mendapatkan penjelasan lebih jauh daripada Zirar bin apa ini bin Damrah, maka beliau mengatakan begitulah keadaan dia. Ya. Fakaifa hazanuka alaihi ya dirar, Kemudian dirar ditanya oleh Muawiyah, bagaimana perasaan sedihmu kepada dia? Ya, dengan dia terbunuh, meninggalkan kita semuanya, bagaimana perasaanmu wahai dirar terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Dia katakan huznun man dhubiha waladuha fi hijriha. Wala tarfa ibaratuha walaskanu hazanuha. Dia katakan apa? Kamu tahu sedihnya saya kepada dia Sepertinya sedihnya seorang bapak ketika melihat anaknya disembelih di hadapan pangkuannya. Coba gimana? Ketika anak kita disembelih di depan kita gimana kita? Sedih nggak? Ya, jangankan disembelih ditempeleng aja kita sedih. Rasanya kita mau balas. Ya, bagaimana kalau disembelih di hadapan kita? Seperti itulah sedihnya aku kepada Ali bin Abi Thalib Begitu keadaannya sehingga dia bilang sampai yang namanya kesedihan seperti itu nggak ada habisnya ya nggak ada habisnya ya kesedihan yang terus berlanjut ini menunjukkan betapa cintanya sahabat Nabi yang bernama apa jerat ini kepada siapa kepada Ali bin Abi Thalib nah karenanya seperti itulah kita usahakan bagaimana kita mencintai para sahabat pada anhum sehingga apabila ada orang yang kemudian berusaha untuk menyakiti para sahabat harus kita lawan ya Makanya Abu Zur'ah mengatakan ini kaidah penting. Abu Zur'ah ini siapa? Dia adalah sahabat Imam Khari, Beliau adalah murid daripada Imam Ahmad dan dikatakan Abu Zur'ah ini apal hadis sampai satu juta hadis. Ya. Beliau apal hadis sampai satu juta hadis. Satu kali dia dinasihati oleh anak muda sambil menyampaikan satu hadis dibisikin satu hadis sama anak muda. Dia katakan jazakallah khair, jazakallah khair. Ketika anak muda pergi, Kemudian dia menyampaikan kepada murid-muridnya, kamu tadi, kalian tadi lihat nggak? tuan anak muda nasihati saya satu hadis. Saya dengarkan sampai selesai. Demi Allah, saya udah apal hadis itu sebelum dia dilahirkan. Ya, tapi tidak kemudian menghalangi dia apa? Untuk mau mendengarkan. Nah ini masalah ini. Apalagi kalau udah ustaz karena kerjaannya ngomong, sehingga timbul apa? Nggak mau dengerin ya padahal telinganya dua mulutnya satu kalau telinganya dua harusnya banyak mendengarin. ya sekaligus juga banyak ngomong yang benar ya karena itu kemudian Abu Zur'a mengatakan idza ra'aita hadan idza ra'aita hadan yantaqisu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq ya kalau kamu melihat seseorang berani mengecam salah seorang sahabat nabi saja Ketahuilah orang itu adalah zindiq. Zindiq itu dalam istilah para ulama di atasnya munafik biasa. Jadi munafik kelas berat. Yang apabila kemudian orang zindik itu ketangkap karena kezindikannya, itu oleh para ulama diajukan untuk bertobat tiga hari. Kalau tiga hari tidak tobat, dipenggal lehernya. Itu zindik. Jadi hampir sama dengan murtad. Ya, orang murtad pun disuruh untuk apa? Untuk uh, bertobat selama tiga hari kalau tidak dibunuh ya zindik ini adalah kelompok yang kemudian diantaranya indikasinya mereka mencela para sahabat radhiyallahu makanya Abu Zur'a mengatakan kalau kamu melihat seseorang berani mencela satu sahabat Nabi saja maka ketahuilah orang itu adalah zindik kenapa begitu kenapa begitu? li'anna al-qur'ana wasala ilaina an tariqihim karena Al-Quran ini sampai kepada kita lewat siapa ini? Lewat para sahabat Anhum. Mereka lah yang menghafalkan, mereka lah yang mencatat, mereka lah yang kemudian membukukan kepada kita yang dipimpin oleh Zaid bin Arqam itu. Apa Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang kemudian beliau ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari bahasa Ibrani karena Rasulullah SAW ketika mendapat surat-surat itu biasanya diterjemahkan oleh Rakyat Yahudi tapi Rasulullah tidak merasa aman dengan terjemahnya, maka Rasulullah perintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani dan kata Zaid, "Demi Allah, setelah aku diperintahkan oleh Rasulullah mempelajari bahasa Ibrani dalam 16 hari, aku kuasai bahasa Ibrani itu." Menunjukkan apa itu? Genius luar biasa. Ya. Ini belajar bahasa Arab berpuluh. <laughs> Gak pinter-pinter ya apa itu. Ya. Berarti mungkin mungkin ada something wrong di sini, mungkin ada caranya yang salah. Wallahu alam. Ya. Makanya harus diperbaiki, ya. Belajar bahasa itu tidak boleh lama-lama. Maksimal menurut teori umum dua tahun maksimal. Nah, sekarang teori-teori baru cukup enam bulan sudah menguasai bahasa. Apalagi untuk anak-anak kecil dari dua sampai empat tahun dia mampu menangkap bahasa empat bahasa. Dari dua sampai empat tahun itu sudah biasakan itu. Karena dia bisa menangkap bahasa sampai empat bahasa. Kembali kepada Abu Zura'ah, makanya Al-Quran sampai kepada kita lewat mereka para sahabat. Kalau para sahabat tertuduh, maka pasti akan ada masalah tujuan kepada Al-Quran. Itulah yang dilakukan oleh kalangan Syiah. Ya, sehingga kemudian apa ini uh, uh, apa terkumpulnya riwayat-riwayat dalam kitab fasil Khitab fi Tahrif Kitab Rabil Arbab ya itu kumpulan dari 1045 riwayat yang menunjukkan adanya penambahan dan pengurangan terhadap Al-Qur'an yang dibuat oleh orang-orang Syiah itu karena mereka ragu kepada para sahabat itu bahkan menuduh para sahabat itu hanya mereka bikin sendiri nah ini kemudian diadopsi oleh karangan orientalis sehingga kemudian mereka menuduh-nuduh Al-Qur'an dari sumber-sumber seperti itu ya Makanya disebutkan oleh Imam Abu Zura sebagai zindiq. Begitu pula hadis-hadis Nabi sampai kepada kita semua dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Karena itu maka siapa yang menuduh para sahabat satu pun termasuk adalah kategori apa? Zindiq. Karena itu sekalian kita jangan ragu kalau ada berani orang mencela para sahabat itu berarti kata Abu Zura indikasinya orang zindik. Kemudian di sini ada beberapa ungkapan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai satu ungkapan yang mengandung makna yang barangkali bagus untuk apa ini kita e, catat untuk kita fahami barangkali itu akan dapat memberikan arahan ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Beliau katakan begini, "Laisal khairu an yaktsura maluka wa waladuk, walakin al khairu an yaktsura amaluka wa ya'dhum hilmuk." Kata beliau, bukanlah kebaikan kalau kamu merasa banyak harta dan banyak anak. Tetapi hakikat kebaikan yang kamu miliki apabila banyak amalmu dan meningkat sabarmu. Ya, helm itu di atasnya sabar. Ya. Jadi apa? Meningkat amalmu, bertambah amalmu dan meningkat sabarmu. Itulah yang namanya kebaikan. Wala khaira fid dunya illa li ahadi rajulain. Tidak ada kebaikan bagi dunia ini kecuali salah seorang dari dua orang. Yang pertama, rajulun adnaba dzunuban fa huwa yadara yatadaraku dzalika bitaubah. Yaitu seseorang yang banyak berbuat dosa, kemudian dia dapat menghapuskan dosa itu karena dia bertobat. Ya. Inilah orang yang beruntung. Kemudian atau au rajulun au rajulun yusari fil khairat atau orang yang tidak menoleh kepada dosa-dosa dan keburukan tetapi dia selalu dalam kebaikan-kebaikan ya wala amalan fit taqwa wa kaifa yaqilu ma yutaqabbal makanya kemudian jangan kamu menganggap kecil urusan takwa itu ya makanya kita harus berusaha untuk terus meningkatkannya e, sehingga tidak akan mungkin suatu amalan diterima oleh Allah kalau tidak dasarkan kepada ketakwaan itu Kemudian beliau mengatakan inna akhwaf ma akhafu ittiba'al hawa wa tulal amal. Kata beliau yang paling aku takutkan dua hal. Ya. Sebab dua hal ini kalau ada pada seseorang ini akan menghancurkannya, ya. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa. Ya, ngikuti hawa nafsu. Makanya para ulama al sunnah menyebutkan ahlul bidah itu dengan ungkapan Ahlul ahwa. Karena mereka adalah orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Ya, begitu pula ketika orang itu sudah mulai mengikuti hawa nafsunya, maka apa? Akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Fa amman tagha wa athara al dunya fa inal jahima hiyal ma'wa. Karena orang yang ketika kemudian melampaui batas itu cenderungnya mereka mengikuti hawa hawa nafsu. Kemudian yang kedua watulal amal harapan yang panjang ya jadi kalau mau berbuat tidak mensegerakan tapi mikirnya ntar agak jauh ya jadi kalau mau berbuat sesuatu dirancang jauh-jauh sekali ya karena apa harapan yang jauh itu nah kemudian beliau memberikan alasannya fa amma ittibaul hawa yasuddu anil haq kalau orang itu mengikuti hawa nafsu maka orang itu akan terhalang dari kebenaran. Makanya sulit sekali untuk memasukkan kebenaran kepada orang kalau dia suka mengikuti hawa hawa nafsu. Wa amatulul amal fayunsil akhirah. Adapun orang yang panjang angan-angannya dia akan lalai kepada akhirat. Ya, biasanya ini dimiliki oleh orang yang cenderung untuk menunda kebaikan nanti setelah pensiun. Ya, kalau nanti pensiun saya akan begini, akan begini. Karena dia merasa sekarang masih belum pensiun. Belum tentu kalau udah pensiun nanti dia konsekuen dengan omongannya. Nah, itu namanya apa? tulil amal. Ketika dia miskin, dia berpikir nanti kalau saya kaya, saya akan begini, akan begini, akan begini. Tapi kalau kebetulan betul, kalau kedapatan dia kaya betul, ternyata tidak komited terhadap itu. Makanya jangan berangan-angan apa yang bisa kamu lakukan sekarang lakukan. Jangan di ditunda-tunda. Nah, kemudian uh, beliau menyebutkan bahwa ala wa inna dunya qad, qad tarahhalat mudbiratan ala wa innal akhirah qad tarahhalat muqbilatan. Sesungguhnya dunia sedang meninggalkan kita. Ya. Dan akhirat sedang menuju kepada kita. Makanya kalau ditanya kepada kita, kamu umurmu bertambah atau berkurang? Hah? Umurmu bertambah atau ada berkurang? Kalau orang candunya mengatakan apa? Bertambah. Secara dohir umurnya nambah, tapi hakikatnya dia berkurang. Berkurang apa? Jatah hidupnya. Ya, berkurang jatah hidupnya. Makanya sebenarnya akhirnya sedang menuju kepada dia. Sementara dunianya sedang sedang berpaling daripadanya. Ini adalah ungkapan yang sangat dalam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walikuli wahid minhuma banun. Ketahuilah masing-masing ahlu dunia dan ahlu akhirat masing-masing ada penghuninya, ada pengikutnya, ada ahlinya. Ya. Kemudian katakan fakunu min abnail akhirah. Maka hendaklah kalian termasuk daripada anak-anak akhirat. Artinya yang harus kita tuju apa? Akhirat terus. Ya. Wala takunu min abnail dunia jangan kalian menjadi anak-anak dunia fa innal yauma amalun wala hisab karena sekarang ini di dunia yang ada amal tanpa hisab wa ghadan hisabun wala amal sementara besok yang ada adalah hisab tidak ada tidak ada amal ya karena itu makanya hendaknya kita uh, berhati-hati terhadap kehidupan dunia dan kemudian beliau mengatakan wa'lamu annakum mayyitun wa mab'utsuna min ba'dil maut. Yang kamu harus sadari, kalian akan akan mati dan akan dibangkitkan setelah mati. Wa mauqufuna 'ala a'malikum wa majziyuna biha. Kalian akan dihadapkan kepada amal-amal kalian dan kalian akan mendapatkan balasannya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya fa innaha darun bil bala'i mahfufa. Ya maka itu kata beliau janganlah kalian tertipu dengan dunia Sesungguhnya dunia itu adalah tempat yang penuh dengan ujian. Wabil banaim wabil fina wabil ma'rufa. Adapun kehancurannya adalah pasti, ya. Itu dikenal. Yaitu kemudian wabil ghadri mausufa dan banyak sekali terjadi apa eh, pengkhianatan-pengkhianatan dalam kehidupan dunia itu. Wa kullu ma fiha ila zawal wa hiya ahliha wasijal ya semua diungkapkan dalam bahasa dengan ungkapan apa lam yang semuanya di dalam kehidupan dunia itu akan mengarah kepada apa, eh, kepada habis ya hilang dan tetapi yang terjadi adalah kemudian tarik menarik kadang orang itu di atas kadang di bawah begitulah perputaran dunia itu wala tadum ahwaluha yang namanya kesedihan itu nggak akan pernah habis-habisnya ya wala yaslama min syarriha nuzaluha Orang pun tidak akan aman dari kejahatan dunia itu. Bainaha alwa minha fi rakhain wa surur. Di antaranya ada orang yang mendapatkan kesenangan, ke, ke, kebagi apa ini, eh, ke, kecukupan. Idau minha fi bala'in wa ghurur. Padahal sebenarnya mereka dalam keadaan teruji dan tertipu. Ahwalul mukhtalifah wa taratul mutasarrifah. Al-aishu fiha madhmum wa rakhau fiha la yadum. Semua yang ada dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang tetap dalam kebahagiaannya, tapi yang namanya apa ini kesedihan selalu akan ada dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitulah sekalian menggambarkan bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyikapi dunia ini dengan penuh kehati-hatian. Makanya kita pun perlu untuk menggali dari beliau bagaimana seorang seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dapat menjaga kehidupannya dengan penuh keturutan Padahal kedudukan beliau begitu pentingnya dan tingginya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika kemudian disebutkan dalam riwayat ini, beliau merasakan apa ah, yang sakit di matanya, tetapi Rasulullah SAW memberikan obat dengan memberikan apa ludahnya. Saya tidak tahu kalau ludah kita yang dipakai. Padahal kita makannya sambel, ya. Bisa jadi nggak sembuh malah apa? Tambah. Ini termasuk barakah Rasulullah SAW. Ini termasuk keimanan kita terhadap asar Rasulullah SAW. Ya, bekas-bekas Rasulullah itu adalah merupakan berkah. Makanya Ummu Sulaim termasuk seorang yang pernah minum darahnya Rasulullah. Ya, dan beliau menggunakan apa keringat Rasulullah sebagai minyak wangi karena beliau ingin berkahnya Rasulullah ya Rasulullah itu kalau wudhu orang pada berebut bekasnya itu hanya untuk Rasulullah makanya kemudian sejumlah ulama termasuk Ibnu Hajar itu memperluas pengaruh asar bekasnya itu kepada semua orang dan kemudian itu dikritiki oleh para ulama bahwa tidak betul itu hanya khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terbukti itu menunjukkan betapa kecintaan mereka dan termasuk termasuk sejumlah para sahabat diantaranya Anas bin Malik itu menyimpan rambut Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu dicukur, pada berebut rambutnya. Kenapa? Kemudian Anas mengatakan ketika apa mendekati wafatnya, dia bilang ini rambut Rasulullah. Nanti kalau saya sudah wafat taruhlah rambut itu di apa lidahku barangkali dengan itu akan memudahkan aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat ya begitu kedekatan mereka dengan Rasulullah sampai kemudian mereka berebut terhadap bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan jangan disamakan bekas Rasulullah sama kita ya kalau lihat ludah kita saja ya, udah, jijik waktu mulut di mulut kita tak ada masalah. ketika sudah keluar lain lagi ceritanya kan. Ya, bagaimana dengan saudara Rasulullah SAW jelas berbeda dengan kita. Kemudian beliau mendoakan langsung sembuh. Berarti ini kontan. Ya, kontan langsung langsung sembuh, maka kemudian diberikanlah apa ini uh, bendera itu kepada beliau dan dikatakan unfut ala ruslik, yakni MD. MD ala ruslik. Kamu jalan pelan-pelan yang ini menunjukkan pelajaran tidak boleh orang itu tergesa-gesa. Ya, di dalam semua hal padahal ini adalah masalah penting masalah genting dalam peperangan itu pun Rasulullah SAW menasihatkan jangan terburu-buru unfut ala ruslik artinya apa berjalanlah dengan tenang jangan terburu-buru karena terburu-buru itu merupakan godaan daripada setan sampai kamu ketemu ke tempat lawan yaitu ke apa ke e, tamannya atau kebunnya atau apa uh, wilayah lawan. Nah, kemudian di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang pertama kali thumma da'uhum ilal Islam. Ya. Kalau sudah dalam perang uh, eh, uh, eh, ofensif ya, talabi itu tidak boleh langsung menyerang. Tetapi harus dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, mengajak mereka kepada Islam. Ini menunjukkan hakikat jihad bukan untuk membunuh, Hakikat jihad bukan untuk apa? Untuk sebatas menyakiti. Hakikat jihad adalah untuk melindungi orang supaya mereka apa? terjaga daripada segala paksaan supaya mereka masuk Islam. Ya. Dan ini bukan berarti dipaksa kamu harus masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam saya bunuh kamu, Enggak begitu. Ya. Justru Jihad itu dimaksudkan untuk menghilangkan semua pengaruh kekuasaan, kekuatan dan sebagainya. Kemudian orang diberikan kesempatan dengan menyampaikan Islam dulu, ya. Sampaikanlah Islam itu begini, begini, begini, begini. Tentunya di sini Rasulullah SAW menyampaikan secara global. Kemudian itu akan diterangkan oleh sahabat tersebut sesuai dengan kondisi yang ada, sebagaimana dilakukan oleh uh, sejumlah utusan Rasulullah SAW kepada pimpinan-pimpinan uh, masyarakat lain. Nah, karenanya sekalian di sini menunjukkan betapa bahwa e, syahadat atau seruan kembali Islam dengan e, menjelaskan syahadat an la ilaha wa anna Muhammad rasulullah adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan seseorang dengan hubungannya kepada Islam. Makanya e, Ahmad Didat itu menyebutkan sebenarnya untuk masuk Islam mudah sekali. Visanya cuma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Beliau katakan visa untuk masuk Islam hanyalah mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika kemudian orang itu betul syahadatnya, maka berarti dia diterima dalam keislamannya. Pertanyaannya, kalau orang itu masuk Islam, kemudian dia belum bisa baca karena baru masuk Islam dan kemudian kewajiban salat jatuh kepada mereka, maka apa harus dilakukan? Ya, para ulama mengajarkan ajarkanlah dia dalam bacaan-bacaan salat itu cukup dengan dua kalimat syahadat itu atau cukup dengan kalimat syahadat Allah ilaha illallah ya asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah ya itu dibaca berulang-ulang dalam apa ini e, gerakan-gerakan salat mereka kalau baru masuk Islam itu diantaranya diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah kemudian e, wa akhbiruhu bima yajibu alaihi min haqqillah fihi ya sampaikan kepada mereka tentang kewajiban mereka kepada Allah ya kalau mereka sudah menerima dua kalimat syahadat maka kewajiban mereka sepenuhnya menjadi hamba Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah yang diantara perintah itu adalah salat, puasa, zakat dan seterusnya. Tentunya ini uh, uh, kita sudah faham semuanya sehingga kemudian mereka dianggap sebagai sama-sama seorang uh, eh, apa, uh, saudara Muslim sehingga tidak diperlakukan sama seperti orang muslim ya kemudian uh, Rasulullah mengatakan fa wallahi la yahdillahu bika rajulan wahidan khairlaka min humrin na'am demi Allah bila seseorang mendapat hidayah karenamu lebih utama lebih baik daripada engkau mendapatkan uh, binatang uh, apa uh, onta onta uh, merah karena onta merah ini adalah makhluk uh, atau binatang yang paling mahal di masa itu sehingga itu menjadi ukuran kalau orang punya onta merah berarti dia orang kaya. Ya. Makanya ketika kemudian itu e, dikatakan oleh Rasulullah lebih utama membawa orang kepada kebenaran ya, mendapat hidayah daripada mendapatkan onta merah itu. Nah, dengan demikian sekalian maka disinilah pentingnya e, tekanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam prosesi dakwah ya ini dalam peperangan apalagi dalam di luar di luar perang dalam damai ya makanya kenapa diterimanya perjanjian Hudaybiyah ya padahal di dalam bait-baitnya itu nampak sekali merugikan orang Islam karena kalau ada orang Islam yang ke Mekah nggak dikembalikan kalau ada orang kafir yang ke Madinah dikembalikan itu jelas merugikan tapi oleh Rasulullah terima ya karena akan terjadi peluang berdakwah ya Makanya setiap kali kita punya peluang berdakwah, jangan disia-siakan. Karena itu adalah merupakan satu kesempatan untuk mengajak manusia kepada hidayah Allah SWT. Di sini juga menyebutkan la Allah bika. Ungkapan harus ada usaha. Ya. Artinya ada dua hidayah. Hidayah yang pertama usaha kita menyadarkan orang itu, menerangkan kepada orang itu, mengajarkan kepada orang itu dan hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu hidayah Allah memudahkan membuka hati orang itu sehingga dia memeluk Islam. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan. Usaha kita baru Allah berikan namanya hidayah taufik. Barakallahu fikum dan banyak lagi yang bisa diambil pelajaran dalam apa ini hadis-hadis ini. Tapi nampaknya waktu sudah menunjukkan jam 8 dan sudah mulai banyak yang berkelimpangan. Makanya kita cukupkan sampai di sini sampai kita menyiapkan insya Allah untuk sholat isya berjamaah dan kalau dirasa ada yang perlu ditanyakan disampaikan ada mungkin ada usulan dipersilakan jazakumullah khair Sini ada pertanyaan bagaimana sikap kita dengan kedatangan George Bush Kan udah tadi. Ya. E, tentunya seperti di dalam riwayat Imam Muslim tentang bagaimana kita menyikapi kemungkaran ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Pemanjadau biyadi fawa mu'min, maka barang siapa yang berjihad dengan tangannya maka dia mukmin. Ya. Wa man jahada bilisani fa huwa mukmin. Yang berjihad dengan lisannya menyampaikan maka dia mukmin. Wa man jahada qalbi fa huwa mukmin. Orang yang kemudian berjihad dengan kalbunya maka dia mukmin. Jadi itu tingkatan daripada upaya ingkarul mungkar. Ya, apabila kedatangan kedatangan Bush itu merupakan suatu kemungkaran, maka bisa dilakukan dengan tiga atau salah satu daripada tiga bagian itu. Kemudian yang kedua, apakah amalan sahabat dengan mengharap berkah dari Rasul berbuat berebut bekasnya dan lain termasuk hulu terhadap Rasul tidak? Ya, tidak termasuk hulu selama itu diyakini sebagai satu bagian daripada kemuliaan Rasulullah bukan sebagai penuhanan terhadap Rasulullah ya ketika orang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta ya Muhammad ya semua ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak wahai Muhammad ya maka saat itu ini sudah hulu menempatkan Rasulullah sama dengan Allah SWT maka Rasulullah menegur orang itu qul Masya Allah wahdah ya Katakan ini adalah semua kehendak Allah saja. Ketika Rasulullah SAW dipanggil, Ya Rasulullah anta sayyiduna ibni sayyidina. Ya Rasulullah engkau sayyid kami, anak sayyid kami. Rasulullah mengatakan, As-sayyidu Allah. Yang sayyid itu hanya Allah. Karena akan menempatkan Rasulullah berdampingan dengan uh, menempatkan Rasulullah berdampingan dengan Allah SWT. Makanya uh, ketika kita menempatkan Rasulullah berposisi sebagai Tuhan ya atau kemudian kita sifatkan dia sebagai sifat Tuhan maka saat itu menjadi hulu ya tetapi kalau kemudian sekarang ini dilakukan kepada orang per orang termasuk hulu jadi ini masanya udah habis jadi nggak perlu dipertanyakan lagi ya karena masanya udah habis sudah nggak ada lagi yang namanya asar atau bekas-bekas Rasulullah itu sehingga tidak lagi kemudian diupayakan seperti ini ya Banyak betul ini. Islam mengajarkan agar kita selalu bersyukur dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana jika dalam kehidupan beragama kedua orang tua kita menya, menya, apa? Me, apa? Menya, menyalahi kebagusan ini bukan menyalahi aturan syar'i atau sunnah apakah kita juga harus membenci mereka karena Allah dan Rasulnya memberi, eh, membenci kehidupan beragama apa beragama mereka yang melanggar aturan syar'i ya jadi eh, ada dua hal yang perlu disadari ketika ada pelanggaran terhadap eh, syariah oleh orang tua kita itu maka kita tetap harus berusaha untuk menyadarkannya ini upaya pertama ya Upaya pertama untuk menyadarkan orang tua itu dengan cara-cara yang dapat mereka terima. Dan kepada orang tua hendaknya digunakan jalan yang terhalus mungkin. Ya, sehalus mungkin. Nah, kalau kemudian dia atau mereka tidak mau menerima nasihat kita, maka kita berlepas diri dari perbuatan mereka yang menyalahi syariat itu. Ya, kita berbarok daripada apa yang dilakukan oleh orang tua kita yang menyalahi syariat itu. Itulah yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim ketika beliau berlepas diri kepada ayahnya yang ayahnya yang apa? menyembah berhala. Itu juga yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika orang tuanya memaksa dia untuk keluar dari Islam. Maka beliau menasehati kemudian menolak apa yang dianjurkan itu. Jadi ada dua, dua caranya. Jika kita mendapati orang yang melanggar ketentuan syar'i, manakah yang kita dahulukan? Apakah harus kita perbaiki, luruskan karena Allah atau Rasulnya atau membencinya ah, sudah selesai? Ya. Jadi dinasihati dulu, diingatkan dulu. Bisa jadi dia nggak ngerti. Ya. Kalau kemudian setelah diterangkan, setelah disampaikan dan udah mengerti masih juga berarti dia sengaja melakukan itu. Maka berarti itu harus apa? dilakukan barok. Ustaz bagaimana jihadnya seorang perempuan? Ya, jihadnya seorang perempuan yang paling utama adalah haji. Ya. Adapun jihad yang lainnya jihad pertama eh, dalam rumah tangganya. Ya. Berbakti kepada suaminya, kemudian bikin anak, kemudian mengurusi anaknya, kemudian mendidik anaknya dengan benar, menjaga keutuhannya, ya. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Asma binti Sakan. saya riwayat Ibn Abdul Bar di mana Asma bertanya kepada Rasulullah di hadapan sejumlah para sahabat. Dia katakan, "Ya Rasulullah, aku diutus mewakili kaum wanita untuk menanyakan sesuatu kepada Anda." Kata Rasulullah, "Silakan." Ya Rasulullah engkau diutus oleh Allah kepada umat manusia seluruhnya Laki maupun perempuan Tapi kenapa syariat yang engkau bawa lebih banyak menguntungkan kaum pria Kaum pria diwajibkan sholat jumat kami tidak Kaum pria diwajibkan untuk berjihad kami tidak Kaum pria diwajibkan untuk mengantarkan jenazah sampai kuburan kami tidak Sementara kami juga ingin mendapatkan pahala seperti mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, dia menoleh kepada sahabatnya. Coba, belum pernah aku mendengarkan pertanyaan sebaik pertanyaannya perempuan ini. Padahal pertanyaannya sebenarnya memojokkan kan? Tapi oleh Rasulullah dipuji. Berarti Rasul itu lapang dada betul. Ya. Gak gampang emosi kalau ditanya. Ini dia mengatakan, beliau mengatakan, tidak pernah aku dapatkan pertanyaan sebaik pertanyaan perempuan ini. Kemudian beliau katakan kepada Asma, "Wahai Asma, sampaikan kepada wanita di belakangmu. Apabila mereka melaksanakan tugasnya sebagai penanggung apa sebagai ibu rumah tangga yang benar, pada saat kemudian suaminya nggak ada ataupun ada, diurus itu rumah tangganya dengan benar. Maka sungguh mereka akan mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang laki-laki itu. Benarnya enak kan? Istilahnya nggak ikut capek-capek, tapi dah dapat, ya. Nah ini termasuk jihadnya perempuan. Makanya perempuan ketika kemudian hamil dan lahir bloating mati, dia matinya syahid. Ya, syahidah, syahidatul akhirah. Ya, bukan syahidatul dunia, syahidatul akhirah tetap harus dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Apakah dibenarkan perempuan turun ke jalan untuk berdemo? Enggak benar. Seperti asli dan perempuan sekarang enggak benar. Ya. Karena itu adalah syariat demokrasi, bukan merupakan syariat Islam. Enggak betul. Ustadz, bagaimana maksud surat Al-Imran ayat 61? Apakah sikap setiap yang berdosa bukan langsung binasa Ali imran 61 saya kira ini diantara peserta daurah ada dapat bagian Ali imran 61 siapa yang dapat nih peserta daurah Ali imran 61 Hah? mana nih فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ها بعدين ada yang dapat nih kelewatan ayatnya Hah? peserta daurah Jadi ayat ini berkaitan dengan masalah mubahalah. Mubahalah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kaum Nasoro ahli kitab ya untuk kemudian mereka itu ketika diajak masuk Islam diterangkan tentang Islam mereka masih saja keberatan kalau begitu kita mari adu doa ya Mubahala namanya, adu doa. Siapa yang benar, Allah akan selamatkan dia. Siapa yang gak benar, Allah akan hancurkan dia. Ya, Allah akan laknat dia. Tapi ternyata mereka menolak. Ya, kaum Nasara menolak mubahala itu karena mereka tahu sebenarnya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, terakhir Ustaz apa maksud surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 sudah sering nih. Ya. sudah sering nih. Jadi malam eh, uh, yahkum bima anzalallah fa ulaika umul kafirun, umul fasiqun dan umul zalimun. Eh, ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama menyebutkan semua maknanya satu, yaitu kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Itu maknanya satu. Wal kafiruna humudz zalimun. Adapun makna yang kedua adalah mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu kafir, zalim, fasik, kafir duna kufur. Kafir yang tidak menyebabkan dia keluar Islam. Yang pertama keluar Islam. Nah, kemudian penjelasan panjang lebar oleh para ulama ada dua kondisi. Apabila orang yang berhukum uh, tidak dengan hukum Allah, dan dia meyakini bahwa hukum apa ini eh, selain hukum Allah lebih baik, maka dia kafir keluar dari Islam. Atau kemudian dia meyakini bahwa hukum buatan manusia itu sama dengan hukum Islam, maka saat itu dia kafir keluar dari Islam. Atau dia meyakini ini hukum manusia, ini hukum Allah, kita boleh milih. Mana yang kita mau kita gunakan maka ini kategorinya keluar dari Islam. Ya. <clears throat> Dan ini nanti kaitan dengan kaitan apa? Apa at-tafirul mutlak. Nah, pengkafiran secara mutlak. Bahwa siapa yang mengatakan hukum Allah uh, eh, hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah maka dia kafir. Itu seluruh ulama sepakat. Maka dan kemudian siapa yang mengatakan siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah atau menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia, maka dia kafir. Ini namanya takfir mutlak. Berbeda ketika kemudian diterapkan pada per orang per orang. Ini lain lagi, ada syaratnya dan ada mawani'nya. Walhasil kemudian yang kedua eh, bahwa kemudian ada orang yang menjalankan hukum Islam secara keseluruhan. Ya asasnya semua secara keseluruhan dia menjalankan hukum Islam tapi ketika kemudian anaknya mencuri, si penguasa nggak tega masa anak saya dipotong tangannya. Maka kemudian dia mempengaruhi hakim, mempengaruhi apa yang pengadilan untuk membebaskan anaknya dalam menjalankan hukum terhadap anaknya itu. Maka dalam perilaku seperti ini dia menyimpang dari apa yang seharusnya dia jalankan. Berarti dia zalim. Ini tidak menyebabkan dia keluar Islam karena dia secara keseluruhan menerima Islam. Hanya kemudian dalam satu bagian dia karena hawa nafsunya kemudian apa tidak menjalankan hukum Islam. Ya. Dan walhasil uh, Anda bisa baca kitab namanya Al uh, Nawaqidul Iman Al Qauliyah wal Amaliyah. Ya, Karena Dr. Abdul Aziz di sana terangkan agak rinci uh, dari berbagai dalil yang kemudian itu akan dapat memberikan kejelasan lebih lebih banyak lagi buat kita yang ingin kemudian mendalami bagian tentang hukum stand hukum Allah ini.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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر سمع الله لمن حمده أكبر الله أكبر أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله